Prinsip ini masuk di dalam kerangka prinsip yang sangat agung yang sangat mulia yaitu prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Di antara nahi mungkar mencegah dari perkara-perkara yang mungkar ialah menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kebatilan dan ahlul batil tentang kebid'ahan dan ahlul bid'ah <clears throat> tentang penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Ini semuanya dalam rangka untuk semakin memperjelas al-haq itu dan supaya umat Islam berhati-hati mewaspadai beragam kebatilan beragam kebid'ahan, beragam penyimpangan-penyimpangan. <clears throat> Termasuk di dalamnya barakallahu fikum bayanu al-jama'at al-munharifah penjelasan tentang jamaah-jamaah kelompok-kelompok yang menyimpang Al-firaq Sekte-sekte firqah-firqah yang sesat. Ini semuanya sekali lagi termasuk prinsip Islam yang mendasar masuk dalam kerangka al-amru bil ma'ruf wa wa 'anil munkar. Disebutkan dalam kitabullah disebutkan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tersebut dalam sekian banyak asar salaf asar salafun salih rahimahumullah taala ada yang secara umum ada yang secara khusus menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin, sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum salihin, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya kaum munafikin, Bahkan ada yang lebih khusus lagi menyebutkan tentang firqa-firqa yang menyimpang al-firqah bahkan menyebut langsung nama firqahnya bahkan menyebut langsung terkait dengan orang-orangnya ini semuanya ada dalam Al-Kitab Sunnah sehingga dikatakan sebagai aslun Qur'ani aslun nabawi aslun salafi prinsip yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, prinsip yang disebutkan dalam Sunnah Nabawiyah, prinsip yang diamalkan oleh salafun salih. Rahimahumullah ta'ala. Ini saya bawakan secara global dikarenakan adillahnya cukup banyak. Bisa dilihat para tempatnya masing-masing barakallahu Di antara yang nanti sebuah jamaah, sebuah firqah. Dikarenakan sebagian ulama sudah menyebutnya sebagai firqah. Sebuah jamaah, sebuah firqah yang memiliki nasyaf geliat-geliat dakwah yang memiliki duat dai-dai yang menyebarkan pemahaman kelompok ini memiliki afkar wa afham, memiliki fikrah, fikrah dan pemahaman-pemahaman. Yang ternyata jamaah ini, firqah ini barakallahu fikum dianggap oleh para ulama termasuk firqah yang sesat, firqah yang menyimpang, firqah yang membahayakan manhaj kaum muslimin, akidah kaum muslimin, bahkan membahayakan membahayakan sebuah bangsa dan sebuah negara. Firqah ini barakallahu fikum adalah firqah sururiyah. Firqah sururiyah adalah firqah yang terlahir dari rahimnya jamaah ikhwanul muslimin yang disingkat di tempat kita dengan istilah IM. Bahkan oleh sebagian ulama kita Asururiyah ini merupakan firqah paling berbahaya yang terlahir dari perutnya al muslimin dikarenakan sebagai sebuah firqah yang fikrah-fikrahnya banyak mengadopsi fikrah ikhwanul muslimin dan dikarenakan gerakan-gerakannya mendunia fitnahnya mendunia menghebohkan dunia terutama dunia dakwah salafiyah barakallahu fikum Asururiyah ini dinisbahkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin bin Naif Zainal Abidin dia aslinya orang Suria pernah di Kuwait pernah di Saudi terakhir di Britania, Inggris Raya, tepatnya di Birmingham. Dia sekarang sudah wafat beberapa saat yang lalu. Namun bukan berarti kita mendiamkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dari firqah ini semua. Ini Kenapa dikatakan sebagai as-sururiyah? Dinisbahkan kepada orang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur dia ini mantan IM. Didikan asli, didikan langsung Ikhwanul Muslimin Bahkan didikan langsung Mustafa As-Sibai. Amir yang kesekian dari amirnya jamaah ikhwanul muslimin. Adapun anggapan dia keluar dari ikhwanul muslimin menuju kepada salafiyah ditolak oleh para ulama dikarenakan setelah dia keluar dari jamaatul ikhwan Ternyata yang namanya pemahaman-pemahaman pemikiran-pemikiran ikhwaniyah masih melekat dalam benaknya dia, dalam jiwanya dia dan dengan dimodifikasi. Sehingga dulunya ikhwani kemudian sekarang menjadi muassis pendiri pencetus firqah tersendiri namanya firqah sururiyah yang dirisakan kepada dia. Barakallahu fikum. Uh, fitnah sururiyah atau pemahaman sururiyah sungguhnya sudah muncul di tahun 60-an, tahun 70-an barakallahu fikum. Namun terbongkarnya dan terpecahnya, pecahnya firqa ini menjadi firqa yang begitu masyhur tahun 90-an. Tepatnya ketika pecah perang Teluk Barakallahu fikum. akan eh, As-Sururiyah azzakumullah ya ini memiliki beberapa usul memiliki beberapa usul, beberapa prinsip-prinsip yang dengan itu kita akan bisa mengenali dialah pemahaman sururiyah, dialah pemahaman Manhat sururi, orang yang dikatakan fikih sururi. Ada usul. Yang kita bawa dengan usul di sini adalah usul al-mukhalifah li usul salafiyah. Prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip salafiyah. Di antara usul tersebut ialah takfiruhu lil hukam dia mengkafirkan penguasa bahkan yang pertama kali mendapatkan klaim dari dia dikatakan sebagai abid abid abidul abid budak budak budaknya budak yang ujungnya adalah Nasrani adalah biladut tauhid negara tauhid, negara Saudi Arabia. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya sururiyah juga mengusung paham takfir. Sururiyah mengusung paham takfir, mengkafirkan penguasa muslim menjulukinya dengan julukan-julukan yang masyhurah di tengah-tengah mereka dikatakan sebagai tauhid dan yang semisalnya. Ini prinsipnya mereka. Yang kedua, di antara prinsip sururiyah yang dimunculkan oleh Muhammad Surur dan orang-orang bersamanya ialah tidak meyakini tidak meyakini keimaman kepemimpinan seseorang yang bisa menguasai sebuah negara dengan al-ghalabah wal qahr dengan kekuatan dan kekuasaan perlu dipahami ya di antara perkara yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Seseorang itu menjadi imam, menjadi khalifah, menjadi penguasa sebuah negeri yang didengarkan dan ditaati dan dibaiat oleh masyarakatnya. Ketika dia dipilih oleh penguasa sebelumnya. Atau dia terpilih melalui ahlu syurah. Atau dia terpilih oleh al-hali wal-akdi ini yang syar'i. Atau dia melakukan gerakan-gerakan ghalabah. Gerakan-gerakan aksi militer. Aksi-aksi kudeta. Ini diharamkan dalam Islam. Namun ternyata dia berhasil mengalahkan penguasa yang sebelumnya. Lalu kemudian dia menyatakan dirinya sebagai seorang imam, seorang khalifah, seorang penguasa setelah itu. Ini yang terakhir caranya keliru, caranya haram. Namun ketika dia berhasil menguasai sebuah negara, sebuah wilayah dengan aksi dia tadi, semua ulama, semua fokoha sepakat dia diyakini sebagai penguasa, didengarkan ditaati sebagai penguasa yang sah dalam rangka untuk meredam fitnah dalam rangka untuk menahan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Itu dalam ijma'nya para ulama. Dinukil Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari dan para ulama yang lainnya. Al-Sunnah mengatakan dia sebagai imam, sebagai khalifah, sebagai penguasa. Kita dengarkan, kita taati. Walaupun cara mendapatkan kekhilafahan kekuasaan tadi dengan cara yang salah. Ini berlaku untuk semua penguasa-penguasa yang naik ke pemimpinan tertinggi sebuah negara, sebuah bangsa dengan cara-cara yang syar'i. Sekarang cukup banyak. Tidak harus dengan cara kudeta, dengan cara pemilu, dengan cara demokrat, segala macamnya. Perkara yang haram dalam Islam. Tapi ketika dinyatakan sah sebagai seorang penguasa, maka kita meyakininya sebagai seorang penguasa kita kita dengarkan, kita taati, kita baiat dia, barakallahu Ini kesepakatan semua ulama. Di antara prinsip sururiyah, mereka tidak meyakini penguasa seperti ini sebagai penguasanya, sebagai amirul mukminin, sebagai hakim. Paham ya? Ini juga menunjukkan bahwasanya mereka mengusung dan mengadopsi pemahaman khawarij pemahaman kaum Khawarij. Dari sini akan barakallahu Yang ketiga, di antara usul sururiyah, prinsip-prinsip sururiyah adalah jawazuhum lita'ni 'alal hukam wal khuruji 'alaihim. Mereka membolehkan menikam penguasa, membicarakan penguasa, mendemo penguasa, bahkan memberontak penguasa. Di, dikarenakan poin yang kedua tadi, dikarenakan tidak meyakini sebagai penguasa, bahkan yang pertama tadi, dikarenakan meyakini penguasanya kafir, maka boleh dibicarakan, maka boleh dikritik dan di depan halayak ramai, boleh di demo, boleh melaksanakan aksi-aksi melawan pemerintah, boleh memberontak mereka dan yang semisalnya. Ini saya dahulukan dikarenakan tiga poin ini sesuatu yang amat sangat-sangat nyata penyimpangannya di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Baik, tiga poin ini adalah ciri khasnya orang-orang khawarij. Dikarenakan tiga prinsip yang ada pada mereka inilah asy Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ketika ditanya tentang mereka beliau menyatakan mereka adalah khawarij asriyah mereka dikatakan sebagai khawarij asriyah khawarij masa kini ha? dikatakan new khawarij neo khawarij Dikatakan punya pemahaman-pemahaman tadi. Pertanyaannya adalah dari mana Muhammad Surur dan yang bersama dengan dia memiliki pemahaman yang semacam ini? Jawabannya ada, jawabannya adalah ini semuanya mereka adopsi dari tokoh Ikhwanul Muslimin yang sangat fenomenal penyimpangan-penyimpangannya yaitu Sayyid Qutub. Sayyid Qutub. Dari sinilah sururiyah juga dikenal dengan istilah qutbiyah. Nah, disebut sururi atau sururiyah juga disebut dengan qutbi, qutbiyah. Dikarenakan mereka sangat-sangat fanatik dengan Said Kutub, mengadopsi pemahaman fikrah mereka dari Said Kutub, membela yang sangat uh, eh, keluar Said Kutub. Sehingga dikatakan sururiyah qutbiyah. Dalam pengembangannya barakallahu fikum dari tokoh-tokoh sururiyah yang ada selain Muhammad Surur, mereka juga ternyata punya pemahaman khawarij yang lain. Mereka mengkafirkan, mereka mengkafirkan seseorang yang terus-menerus jatuh dalam dosa besar. Takfiruhum limusiril kabirah. Mereka mengkafirkan seseorang yang terus-menerus melakukan tindakan dosa besar. Pemahaman siapa ini? Di pemahaman khawarij. Khawarij yang tempo dahulu. Mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Kalau mereka menggunakan bahasa mengkafirkan orang yang selalu terus-menerus berbuat dosa besar. Mereka mengatakan al-musir mustahil Orang yang terus-menerus mengerjakan sesuatu berarti meyakini halalnya. Wal mustahil kafir. Sementara orang yang meyakini halalnya perkara yang haram dikatakan kafir. Wahakala. Ini khawarij. Pemahaman khawarij. Dari tokoh-tokoh sururiyah yang sampai sekarang masih punya pemahaman semacam ini adalah Abu Ishaq Al-Huwaini dari Mesir, Muhammad Hassan dari Mesir, dan beberapa tokoh-tokoh mereka yang dari Mesir tegas memiliki pemahaman yang semacam ini. Ini asli pemahaman Khawarij. Yang dari sinilah muncul pemahaman takfir dimulai mengkafirkan penguasa diteruskan dengan mengkafirkan masyarakat yang lain dari kalangan masyarakat kaum muslimin. Dari tokoh-tokoh Suriah yang lainnya juga mereka memunculkan pemahaman takfir yang cukup ekstrim. Persis seperti takfirnya Syed Kutub. Di sana ada orang yang bernama Syafal Hawali. Tokoh Sururiah yang ada di Saudi. Ini sahabatnya Salam al Ait Al-Qarni. Mereka ini menyatakan Barakallahu Hikum bahwasanya umat Islam sekarang ini dikatakan sebagai ummatun ghaibah sebagai umat yang raib sebagai umat yang raib tahu maknanya artinya tidak ada umat Islam sekarang ini lah terus antum apa namanya sekarang kalau nggak ada antum dikatakan apa dikatakan kafir itu merupakan bahasa bahasa kekufuran ummatun ghaibah. Ini juga diambil dari tafsirnya Syekh Qutb. Syekh Qutb menggunakan bahasa jahiliyah karn isrin. Sekarang ini adalah abad adalah masa-masa jahiliyah abad yang ke-20. Dengan ya, semua yang hidup di abad ini dikatakan abadnya masa-masa jahiliyah. Tidak ada yang muslim. Artinya dia kafir. Syekh Kutub pula yang, menyatakan bahwasanya al-masajid, masjid-masjid yang ada ini dikatakan sebagai ma'abid jahiliyah. Tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Plek persis. Sekali lagi ini semua saya dahulukan supaya anda tahu bahwasanya sururiyah adalah takfiriyun mereka inilah yang mengusung paham tekfir. Sehingga di zaman sekarang ini siapa saja yang punya pemahaman takfir, yang punya pemahaman takfir, entah dari kalangan jamaah takfir atau dari kalangan jamaah jihad atau dari kalangan jamaah-jamaah yang lain, apapun namanya, itu mengadopsi semuanya ujungnya ke saya Kutub. nah, kemudian ikhwanul muslimin. kita teruskan sururiyah, takfiriyah, barakallahu Ini adalah pelanggaran yang amat sangat jelas nyata pada mereka. Sangat-sangat bertentangan dengan prinsip akidah salafiyah, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang ini nggak usah diperpanjang ya. Sangat jelas. Kita mengatakan sangat jelas uh, As-Sururiyah tidak hanya ini pemahamannya. Supaya jangan sampai dikira sururi hanya takfiri. Kemudian mengevaluasi mereka masing-masing. Saya hidup itu sururi. Saya nggak punya pemahaman takfir. Saya anti takfir. Saya disuruh sururi eh, padahal saya mentaati penguasa bukan pemberontak penguasa. Wah mereka ngawur dia mengatakan saya sururi. C. Pemahaman sururiyah kuzbiyah tidak hanya ini. Tidak hanya ini. Barakallahu itu. Ada lagi yang berikutnya yang perlu saya sampaikan barakallahu itu. Baik. Di antara barakallahu itu pemahaman sururiyah usul sururiyah ialah annahum yad'una ilal jihad juga sama. Mereka juga melakukan revolusi jihad. Namun jelas jihadnya bukan jihad yang syar'i. Tapi jihadnya jihad yang bid'i. Jihadnya kaum khawarij. Yang mereka tuju adalah hukumah yang mereka katakan sebagai tohut tohut itu. Yang mereka tuju adalah hukumah penguasa-penguasa yang ada yang mereka juluki, yang mereka katakan sebagai tohut-tohut itu. Barakallahu fikum. Ini juga demikian. Poin yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya sururiyah adalah jihadiyah. Sururiyun adalah jihadiyun. Jamaatul jihad. Jadi yang ada sekarang ini barakallahu fikum di Indonesia Raya ini itu semuanya nggak lepas dari linknya mereka karena semuanya menginduk kepada jamaatul um. Istilah yang mereka menggunakan istilah jamaatul um, jamaah yang induk, yakni ikhwanul muslimin. Jamaah ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Usul suruh yang lainnya barakallahu fikum ialah mereka yang akan dinazakumullah anti dengan pembahasan-pembahasan akidah pembahasan-pembahasan manhajiyah, pembahasan-pembahasan prinsip. Muhammad Surur sendiri dalam kitab dia yang berjudul Manhajul Anbiya Bid'awati ila Allah. Kitabnya Masya Allah cukup bagus. Judulnya. Tapi di dalamnya para fikum dia menyatakan bahwasanya nusus uh, uh, kutubul akidah Dikatakan sebagai kutubun jahat, Kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang kering. Dalam redaksi yang lain, kutub jahat, kitab-kitab yang kaku. Dalam redaksi yang lain dengan kalimat Inna nususul akidah al-islamiyah nususun jahat. Nafs-nafs akidah Islam itu adalah nafs-nafs yang kering, nas-nas yang kaku. Artinya dia memerangi buku-buku akidah para para ulama. Dia antipati dengan buku-buku akidah para ulama. Kalimat ini ditanyakan langsung kepada ulama kibar pada masanya. Kepada Syekh Al-Albani, kepada Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan dan yang lain-lainnya. Mereka semuanya mengatakan hadza kalimatu kufur. Hadza kal hadhihi kalimatu kufur. Ini merupakan kalimat kufur, kalimat kufur. Mereka sebagian mereka mengatakan riddatun an Islam. Ini merupakan kemurtadan dari Islam. Sebab nas-nas akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Kalau dikatakan kering, kaku, keras, itu berarti tikaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Barakallahu fikum. Ini sangat fatal ya Pak Muhammad Ini asal muasal asal mula kalimat-kalimat anti manhaj, anti tahzir, anti akidah bermunculan dari sini. Dikarenakan tokoh mereka Muhammad Surur dan juga mengadopsi dari uh, jamaah dia sebelumnya jamaah Ikhwan dari sononya sudah tidak menyukai yang namanya buku-buku akidah, pembahasan akidah dan segala macamnya. Wallahu musta'an. Anti masail akidah, anti masail manhajiyah dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Di antara usul sururiyah ialah ta'nuhum lil ulama ar-rabbaniyin wa tanfirun nasi anhum wa talqibuhum bil alqabil mereka mencela para ulama mereka menyerang para ulama mereka menikam para ulama rabbaniyin terutama ulama-ulama yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka yang membongkar hikrah hikrah mereka membuat umat lari dari ulama-ulama tadi memberi gelar-gelar yang yang jelek yang membuat umat lari dari ulama-ulama tadi dari mereka lah muncul istilah masai kita dikatakan sebagai ulama haid nifas dari mereka hmm? yang dimaksud pertama kali adalah Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Muhammad bin Amin Sangkiti rahimahullah yang punya kitab tafsir sahih, eh, tafsir Abu Al Bayan. Dikatakan sebagai ulama haid wa nifas. Dari mereka pula muncul istilah mereka adalah para muhannatin. Ini ulama adalah mumi, mumi hidup. Jasadnya di abad milenium. Tapi otaknya di zaman onta, zaman batu ha? seperti mumi yang hidup. Yang namanya mumi itu kan hidupnya di zaman dahulu kala gitu ya. Berapa tempat yang lalu. Tapi jasadnya ada di zaman sekarang ini. Barakallahu itu. Jasadnya jasad modern, otaknya otak klasik. Itu mereka. Dari mereka pula muncul istilah ulama sultah. Para ulama dikatakan sebagai ulama-ulama penjilat penguasa dari mereka pula muncul istilah ulama la yafqahun al Itu ulama-ulama yang tidak paham realita umat. Muncul lagi istilah ulama ul-khirqah. Ulama-ulama kain. Jadi haidan nifas. Ulama ul Ulama-ulama kertas. Yang tahunya kitab-kitab, kitab-kitab, buku-buku, kitab-kitab, kitab-kitab. Tidak ada harokah. Ini semua dari mereka. Dari kalangan sururiyin. Barakallahu fikum. Yang santer dengan gelar-gelar semacam ini hampir semua tokoh-tokoh sururiyah. Muhammad Surur berbuat demikian. Abdurrahman Khalid berbuat demikian. Yang lain-lain juga berbuat demikian. Mereka semuanya memiliki ta'an fil ulama. Dan subhanallah, ini merupakan ciri khasnya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ada satu gerakan bid'ah pun, firqah bid'ah pun, pemikiran bid'ah pun, melainkan pasti ada pada mereka prinsip ini. Selalu mencela, menikah, menyerang para ulama sunnah, ulama rabaniyin, ulama salafiyin, menggelari mereka dengan gelar-gelar yang jelek. Asururiyah menggelari para ulama sunnah dengan sebutan murjiah. Dengan sebutan murjiah. Itu mereka. Asyik Rafi bin Hadi al-Madkhali habibahullah. Mereka juluki dengan sebutan syaifatul Murji. Orang tua murjiah. Na'udzubillah min Ini semuanya ikhwan sifatnya ashabul ahwa'i wal bidah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara ciri-ciri ahli bidah ialah mereka menikam dan mencela ahli athar, mencela para ulama ahli hadis. Juga diriwayatkan dari Ahmad bin Sina rahimahullah dia mengatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis tidak ada seorang mubtadi pun di dunia ini melainkan dia pasti akan membenci para ulama ahli hadis. Sururiyah punya ini. Punya ini. Haddadiyah punya ini. Hajawurah yang mengikuti Al-Hajuri punya ini. Khawarij punya ini. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah punya prinsip ini. Ini namanya aslun mustarak bainal hizbi. Sebuah prinsip yang berserikat padanya semua orang yang menyimpang. Pasti ujung-ujungnya adalah menikam, mencela, merendahkan, menyerang para ulama sunnah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Sayyid barakallahu fikum. Wa min usul sururiyah dan di antara prinsip-prinsip sururiyah ialah Difa'uhum an Sayyid Qutub. Ini jelas. Pembelaan mereka terhadap Sayyid Qutub. Dikatakan sebagai alim. Dikatakan sebagai ad-da'iyatul kabir. Da'i besar. Dikatakan sebagai mujahid. Dikatakan sebagai al-adib. al Safra Sosok pejuang dan segala macamnya. Ini awal mulanya dikarenakan ini adalah guru spiritual mereka. Tapi setelah itu barakallahu fikum melebar difa'uhum an al an ashabil ahwa'i wal bid'ah. Pembelaan mereka terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Perlu dikasih buat cara penyefan yang selaras dengan kemaslahatan mereka yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Asururiyah mereka lah yang membela seseorang yang bernama Hasanat Turabi yang dikafirkan para ulama dikarenakan punya pemahaman dan ajakan kepada wahdatul adyan sinkretisme agama pluralisme Ini seluruhnya. Seruria pula yang membela Said Kutub yang punya pemahaman wahdatul wujud manunggaling tusika ulo yang menikah para ambi awal mursalin yang menikah para sahabat yang menjasadkan Al-Quran yang mentafwid mentaktil sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal dan bid'ah bid'ah besar yang lain yang membela mereka peluri. Barakallahu fikum. Dan tokoh-tokoh yang lain dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini pada mereka haula isruriyun barakallahu fikum. Asruriyah asruriyun as yasta'idun lil musyarakah ma'a ashabil ahwa'i wal bid'ah. Wa ta'awun da'awi ma'ahum. Sururiyin mereka siap terbuka welcome. Kalau sekarang bahasanya merangkul. Terbuka untuk musyarakah bersyarikat dakwah dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Welcome, terbuka lebar, ta'awun dakwah dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Ada keterangan ya kawan, li ajli masalihihim. Dikarenakan kemaslahatan mereka. Ini penting, dikarenakan kemaslahatan mereka. Artinya kalau ada sabul ahwa wal bidah sesuai dengan mereka punya maslahat diambil. Kalau tidak tolak. Barakallahu Ini mereka. Dan di antara kaidah sururiyah al-mutabayyizah kaidah sururiyah yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok yang lain sebuah kaidah yang mereka bikin dalam rangka untuk prinsip ini menikam ulama sunnah dan membela, mengayomi, merangkul ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ialah kaidah al-muwazanah. Ini dikatakan oleh para ulama dengan sebutan aslun mutamayyiz. Prinsip yang lain sendiri. Kalau yang lain-lainnya mengadopsi takfir, mengadopsi mengkafirkan murtaki bil kabirah, mengadopsi membolehkan mencela para ulama, eh, mengadopsi membolehkan mencela penguasa, memberontak mereka, mendemo mereka, adopsi. Tapi yang ini khusus miliknya, miliknya seluruhnya. Namanya muazana. Dan inilah yang banyak masuk di Indonesia Raya ini dan yang banyak masuk di sela-sela dakwah salafiyah era tahun 80-an dan 90-an. al muazana ini. Apa itu muazana? Al-muwazanah barakallahu fikum. Mereka maknakan dengan sikap adil, insaf, adil, seimbang. Itu makna bahasanya. Indah ya. Keadilan, masya Allah. Keseimbangan, masya Allah. Ini merupakan uh, prinsipnya salaf, wasatiyah, tawazun, i'tidal, insaf. Tapi yang mereka maukan tidak sama dengan yang dimaukan oleh, oleh al-sunnah. Yang mereka maukan dengan muazanah ialah di dalam mensikapi Said awal mulanya. Dan dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah yang mereka rangkul setelah itu. Harus adil. Maksudnya ialah at-tawazun baina zikril hasanati wa sayyiat. Harus seimbang, adil, insaf dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan seseorang. Itu yang berkembangkan dengan namanya muazan. Yang pertama kali ini kaidah digunakan untuk mengayomi Syed Kutub dari bantahan-bantahan para ulama kibar pada masanya. Lalu digunakan untuk mengayomi semua hizbiyin, semua ashabul ahwal bidah yang mereka rangkul untuk kemaslahatan mereka. Harus adil, harus insaf ya akhi. Kamu mengatakan Syed Kutub itu punya pemahaman wahdatul wujud, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan masyarakat muslim, memiliki pemahaman demikian, demikian, demikian. Jangan sampai situ. Kalau kamu menyebutkan ini, hanya ini, itu namanya pengkhianatan, itu namanya keboliman, da insaf, da adil, kata mereka. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Katakan dia seorang mujahid, seorang alim, dai besar, seorang pejuang, seorang sastrawan dan yang lain-lain. <clears throat> Tujuannya jelas untuk menutupi kejelekannya dengan kebaikannya. Sebab yang mereka maukan kejelekan disebutkan, lalu kemudian kebaikannya setelah itu. Ketika dibalik oleh Sunnah, ya sudah, saya sebutkan kebaikannya, lalu ditutup dengan kejelekan, mereka menolak. Kan, kan ya? Tapi tartibnya salah, nggak sesuai dengan tartibnya mereka. Kejelekan dulu sebutkan, baru kemudian kebaikannya kata mereka. Nauzubillah Ini mereka. Ini namanya al muazana. Pertama kali yang mereka makan Said Kutub, lalu kemudian semua hizbiyin yang mereka rangkul. Barakallahu fiikum. Ini manhaj yang namanya manhajul muwazanah manhajun jadi kata para ulama. Manhaj baru. Manhaj baru. Antum lebih tua dari manhaj ini. Kita lebih tua dari manhaj ini. Saya, Anda, kalian lebih tua dari manhaj ini. Tahu mana Evan kata-kata ini? Paham tidak? Artinya antum sudah lahir, dia belum ada. Antum udah gede, udah berumur, baru muncul ini manhaj. Artinya apa? Bid'ah. Artinya muhdadah. Ini kalimat digunakan oleh para ulama salaf terdahulu untuk menjelaskan kepada kaum muslimin sebuah firqah yang bid'ah, pemahaman yang bid'ah dengan kata-kata ini. Anak akbar minhu. Saya lebih tua daripada pemahaman ini. Artinya apa? Tidak ada di zamannya Rasul. Saya sudah lahir, sudah hidup, sudah menikmati dunia, sudah berumur, tidak ada ini manhaj. Hah? Baru muncul sekarang ini. Artinya manhajun muh, muhdas, manhajun mubtada, manhajun jadi <clears throat> Dan betul baru muncul di era tahun 90-an. Ya loko sebelumnya, tahun 80-an. Antum udah itu belum? Kok diem? <clears throat> udah itu belum? Hah? Nah, sebagian yang ada yang belum ya. Sudah, baru muncul. Ini manhaj dibantah, dijelaskan panjang lebar oleh para ulama kibar yang hidup kala itu. <clears throat> Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Syekh Al Muhsin Al Abbad hafizahullah, Syekh Al Albani rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Saya sebutkan duluan ya, Pak. Dan jangan lupa asyik Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Supaya jangan dikira hanya Syekh yang berbuat. Beliau satu dari sekian banyak ulama yang membantah kala itu. Walaupun bantahan beliau yang paling rinci, yang paling detail sebab dibukukan di sebuah kitab sebesar ini namanya Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqd Rijal wal Kutub wal Tawaif. Barakallahu Dipahami ya? dibang Dikatakan ini merupakan manhajun muhdas, manhajun mubtada. Dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam masyarakat salaf, tidak ada yang semacam ini. Ketika makomnya makom tahdir, ingat bahasanya. Ketika makomnya, posisinya, kedudukannya sedang memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan harus bid'ah. Ketika makamnya makam rudud, bantahan-bantahan terhadap orang yang menyimpang, maka hanya dibawakan kejelekan saja. Para wajib. Dalam al Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang kafir dengan umum al-Yahud wan Nasara, ahli kitab. Disebutkan diantaranya rincian-rincian sifatnya mereka. Semuanya jelek. Tidak ada yang bagus. Padahal dulu mereka ya ada yang masih haji, ada yang umroh, ada yang sodako, memuliakan tamu. Ya baik, ya? disebutkan. Dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan dengan rinci. Kau munafikin. Ini lebih rinci lagi. Lebih detail lagi. Dibawakan sifat-sifat mereka. Semua yang jelek. Tidak ada yang bagus. Padahal munafikin sebagian mereka muslim. Bukan munafik etika, bukan zindir. Muslim. Tentunya punya punya kebaikan-kebaikan. Tidak dibawakan kebaikan yang ada. Barakallahu Dalam hadisnya Rasulullah SAW bahkan ketika beliau sedang meng mengkritisi kesalahan seseorang dari kalangan sahabatnya bahkan disebutkan poin kesalahan saja dengan tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dalam Bukhari Muslim, ketika Fatimah bintu Qais <clears throat> radhiyallahu taala anha ditalak bain oleh suaminya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dia untuk melaksanakan masa iddah dan mengatakan kalau kamu selesai masa iddah beritahu saya. Ketika selesai masa iddah lapor pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah inna Muawiyah wa Aba Jahmin yakhtubani. Ya Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jahal mengkhitbah saya, meminang saya. Bagaimana ya Rasulullah? Lu mengatakan amma Muawiyah tu fasahlu kunna malalahu. Kalau Muawiyah orang yang miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u al-'asa an atiqihi. Abu Jahal tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada yang memanakan suka memukul perempuan, ini mana yang sahih di dalam riwayat yang lain. Ada yang memanakan sering safar. Angkihi Usama bin Zaid. Jangan sama mereka, nikailah Usama bin Zaid. Ini para sahabat. Tapi ketika makamnya makam mengkritisi seseorang, tidak disebutkan kebaikan sedikit pun. Yang disebutkan sisi kekurangannya. Itu pun sesungguhnya bukan perkara yang sifatnya akidah. Terkait dengan masalah kemiskinan, harta benda, bukan perkara prinsip. Terkait dengan masalah orang yang sering safar, bukan perkara prinsip. Tapi makamnya makam meng mengkritisi. Rasul sedikit pun tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sedemikian luas yang ada pada Muawiyah radhiyallahu anhu dan yang ada pada Abu, Abu, Abu Jahm radhiyallahu anhu. Wahai kaum salam. Ketika makamnya makam tahdir, makamnya makam rujud, itu hanya ada bantahan saja, penyebutan yang uh, yang salah saja, yang menyimpang saja, jangan tanpa menyebutkan kebaikan sedikit pun. Sehingga dikatakan ini manhajun jadid, manhajun muhtad dan inilah ciri khasnya sururiyah. Dan inilah yang masuk merembet, merasuk, merembes, ha? Ah, bocor sampai Indonesia Raya ini. Barakallah. Tapi jangan dikira hanya ini. Pemahaman-pemahaman yang lain itu juga bocor, pemahaman takdir ya ada, pemahaman uh, khawarij yang lain juga iya. Tapi bocornya di kalangan jamaah-jamaah yang lain yang kita kenal sebagai orang-orang yang menyimpang selama ini. Tapi yang bocornya masuk merembes di tengah-tengah dakwah salafiyah di Indonesia Raya ini ini. Terkait dengan manhajul muwazanah dan poin berikutnya yang mengecilkan ya, yang mengecilkan perkara akidah. Buku-buku yang para ulama dan misalnya para ulama. Ini yang masuk. Ditambah lagi dengan usul sururiyah yang lainnya yang dimasyhurkan oleh tokoh mereka dari Kuwait Abdurrahman Abdul Khalid apa yang diistilahkan dengan sebutan asriyatul muwajah, pandangannya pandangan modern masyhur di kalangan mereka di kalangan sururiyin barakallahu fikum istilah akidah salafiyah lanjut akidah salafiyah Lanjut. Akidahnya salaf. Harakah da'awiyah ikhwaniyah. Lanjut. Terus suluk akhlakiyah tabliriyah. Nah, itu nggak pernah tahu ya, Pak. Nah, Allah SWT. Mereka ingin mengumpulkan semuanya. Akidahnya diambil dari salaf harakah gerakan-gerakan dakwahnya tanzim ikhwanul muslimin akhlakiyah adabiyah sulukiyah jamaah tabligh barakallahu jamaah tabligh ini kepada mereka dan ini yang muncul di Indonesia Raya ini tokoh sururi di Indonesia itu utamanya dia Akidah salafiyah, haraki, harakat da'wiyah, ikhwaniyah, akhlakiyah, adabiyah, sulukiyah, tadhibiyah. Kalau yang sebelumnya asyiatul muwajah, yang mereka istilahkan dengan fiqhul wakil. memahami realita kaum muslimin apa yang menimpa umat Islam problematika umat Islam kita harus tahu bagaimana yang mereka alami Jangan sibuk dengan yang namanya akidah, akidah, manhaj, manhaj, tauhid, tauhid, kitab, kitab, talim, talim, durus, durus, muhadarah, muhadarah, kapan gerakannya? Kata mereka. Ini yang dimunculkan pula oleh tokoh sururiah yang lain dari Yordan. Sehingga dari Yordan ya Pak. Profesor Dr. Nasir Al-Umar. Antum jangan kira mereka masih muda kayak saya. Sudah tua-tua mereka. Sudah tua-tua. Barakallahu. Memunculkan yang namanya pemahaman syukur waqi. Lebih afdal, lebih utama daripada fiqhul kitab wa sunnah. Dari sinilah syukur waqi, asriyah muwajah Mereka mewajibkan kaum muslimin untuk membaca koran-koran, mengikuti berita-berita eh, regional, nasional, internasional di layar-layar kaca. Kalau sekarang di media-media untuk mengetahui bagaimana perkembangan kaum muslimin yang mereka alami di luar sana dan segala macamnya. Itu lebih afdol, ilmu yang lebih afdol, yang lebih utama daripada mengkaji akidah, mengkaji tauhid, mengkaji sunnah, mengkaji fikih, mengkaji akhlak itu mereka. Paham Para kawan. Ini kalau mau diturun rembetannya panjang ini sampai sekarang ini larinya ke sini. Para itu. Ini mereka. Ini beberapa usul ah, sururiyah. Beberapa usul sururiyah. Dari sini Berimbas, berimbas, berimbas, berimbas, berimbas, muncul lagi yang lain-lainnya. Semuanya kembalinya kepada poin-poin tadi dan poin-poin yang lainnya para kafirum yang merupakan prinsipnya mereka. kita <clears throat> misalnya ya. Tokoh tokoh mereka cukup banyak yang ada di Saudi Dr. Salman Al-Audah di Buraidah, Qasim dekatnya Syekh Utsaimin tempatnya. Sekarang masih banyak mereka di sana di markasnya Syekh Ibnu Utsaimin. Barakallahu fikum. Enggak salah Syekh Ibnu Utsaiminnya, yang salah mereka nya. Sahal Hawali, Ayat Al-Qarni. Nafil Umar. Abdurrahman Khalid yang di Kuwait. Barakallahu fikum. Yang di Mesir semacam Abu Ishaq Al-Huwaini. Muhammad Hassan dan yang lain-lainnya. Yang di Yaman semacam Aqil al-Maqtari, Muhammad al-Raimi. Bukan yang sekarang ini. Nah, ada lagi sebelumnya. Apa ah, Muhammad al-Mahdi al-Raimi. Muhammad al-Mahdi al-Raimi. Abdul Baydani. Barakallah itu. Ini dulunya yang dari Yaman ini dulunya sama Syekh Mukbil bin Hadi. Mantan IM belajar sama Syekh Mukbil, masya Allah punya ilmu, Ketika di luar, balik lagi. Dan yang membantah mereka, si mobil sendiri. Dan yang menfonis mereka sebagai mubtadiin, hijiin, si mobil sendiri. Gurunya sendiri. Ini rata-rata ada mantan-mantan ikhwanul muslimin. Sehingga sururiyah adalah lahir dari perutnya ikhwanul muslimin. Pemahaman-pemahamannya, gerakan-gerakannya Geliat-geliat dakwahnya, corongnya kembali kepada jamaatul um, ikhwanul muslimin. Barakallahu itu. Ini mereka. Masa harus saya sebutkan tokoh-tokoh mereka di Indonesia raya ini? <clears throat> Hah? Disebutkan tak? Hah? Mantan apa yang? <laughs> Barakallahu itu. Ya yang ditetapkan sama mereka. Dikarenakan yang kemari adalah Abdul Abdul Khalik ya tokoh sururiyah di Indonesia pertama eh, yang di Indonesia ini Barakulahikum yang cukup fenomenal Barakulahikum eh, yang ada dulunya di Alirsyad Tengaran Salatiga Yusuf Usman Bang Isa ini orang pertama yang betul-betul menerapkan kaidah sururiyah di Indonesia ini yang terang-terangan membela Said Kutub dengan manhaj muazanah. Ini orang. Kemudian ya kalau bicara dengan ya di Indonesia ini ya dulunya ya banyak bergabung dengan dia Barakalasikum Ahmad Said yang ada di Solo ah, kemudian rombongan eh, bin Bas Center Abu Nida dan kawan-kawannya Nah, kemudian yang ada di Bogor sana, di Jawa, ada Abjad Abdar dan yang lain-lainnya. Ini semua adalah mantan-mantan sururi. Saya katakan mantan-mantan sururi dikatakan tidak mau lagi dikatakan sebagai sururi. Nah, pelatih itu Sebagian mereka luar biasa, marah-marah sama kita orang dikatakan menurut mereka sururiin dikatakan tidak ada pada mereka poin-poin sururi. Kami bukan khawarij. Kami tidak punya paham takfir. Kami tidak punya paham mencela para penguasa. Kami juga mentaati para penguasa dan segala macamnya. Tapi lupa poin-poin akhir yang disebutkan tadi terkait dengan antipati, dengan buku akidah, eh, dengan pembahasan akidah. Kalau sudah buku akidah, kalau sekarang pembahasan akidah, pembahasan manhajiyah, pembahasan rudud, pembahasan tahdir. Sampai sekarang itu masih ada. Lupa dengan pembahasan muazanah yang nanti akan menelurkan berbagai macam Eh, pemahaman-pemahaman yang lain yang semua kembalinya kepada pembahasan al-muwazanah tadi barakallahu fikum. Kita akan disebutkan insyaallah ya, kan? Uh, yang Indonesia yang nanti akan kita uh, khususkan pembahasannya barakallahu fikum insyaallah taala sedikit. <clears throat> Ini global terkait dengan yang namanya sururi. Apakah sururia itu ada ataukah hanya semata-mata slogan saja? Jawabannya ada. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah antum lihat dalam buku beliau Tuhfatul Mujib tegas mengatakan ada jamaah sururiyah Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ada dan mereka saya kasih nama dengan nama Khawarij Asriyah Barakallahu Ini yang menepis sebagian mereka menolak adanya sururiyah tidak ada itu firqah surur tidak ada itu ini semua dalam rangka untuk menutupi e, mata-mata kaum muslimin dari memandang penyimpangan-penyimpangan mereka barakallahu fikum. <clears throat> Ini secara global Ivan terkait dengan yang namanya asururiyah. Baik. Ini akarnya. Setelah itu baru kemudian saya ingin menjelaskan kepada antum barakallahu fikum perkembangan perkembangan sururiyah. Saya nggak tahu bahasa gaulnya ini. Aduh, Jawab ya, saya, pokoknya perkembangan suruhnya sekarang berubah wajah jadi apa? Gimana? Trans transformasi ya? Hah? Bahasa gimana? Alim gitu lah ya. <coughs> Tapi barakallahu. Yang kita soroti bukan terkait dengan masalah poin-poin awal. <coughs> Walaupun juga barakallahu fikum Poin-poin awal ada pada mereka. <coughs> Tapi yang paling banyak yang paling banyak merubah wajah sururiin itu bagian-bagian akhir dari poin-poin e, prinsip mereka yang saya sebutkan di atas para keluarga. Kalau zaman sekarang ini di kalangan sururi-sururi baru ini, neo sururi ya nanti akan disebutkan namanya insyaallah taala para keluarga e, tidak langsung terang-terangan takfir mengkafirkan penguasa. Ini yang uh, yang lebih yang lebih banyak uh, terbahas di kalangan salafiyin ya. Yang langsung takfir banyak jamaatul jihad jelas. <clears throat> Tapi yang nyerempet-nyerempet ke arah salafiyin ya, kan Tidak ada yang terang-terangan punya pemahaman takfir. Tidak ada itu. Tidak ada yang terang-terangan mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak ada. Tapi, terus saya mengatakan, tapi sururin sururin di zaman sekarang ini yang nggak mau dikatakan sebagai sururi. tapi mereka sekarang ini para barakallahu adalah bisa dikatakan sebatas mendukung sebatas mendukung mendoakan gerakan-gerakan dan aksi-aksi aroma khawarij. <clears throat> Ini camkan baik-baik. Ini semua adalah imbas dari pemahaman asal. Minimalnya, camkan <clears throat> baik-baik. Minimalnya, mereka menganggap masalah ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apa yang, yang, yang, yang saya maksud? Kalau sururi yang asli, sururi Qutbi terang-terangan mengkafirkan penguasa. Terang-terangan mengkafirkan penguasanya. Memberontak penguasa. Melaksanakan aksi-aksi yang ada. Neo ya, mereka ada yang merestui, yang mendukung, yang mendoakan aksi-aksi tadi. Minimalnya dan yang paling banyak terjadi pada mereka menyatakan masalah ini masalah ijtihadiyah khilafiyah. Barakallahu fikum. Ini mereka. Ini perkara prinsip, perkara yang membedakan antara al sunnati wal jamaah dengan khawarij Dimasukkan dalam buku-buku akidah para ulama, disepakati oleh semua ulama, tidak ada khilaf dalam bab ini. Yang menyelisihi prinsip ini dikatakan khariji, dikatakan takfiri. Ulama salaf sangat sensitif dalam prinsip yang berkaitan langsung dengan pemerintah. Jangankan yang ikut aksi, yang berfatwa boleh semata-mata berfatwa membolehkan memberontak penguasa disikapi dengan sikap yang keras oleh para ulama salaf dikatakan sebagai khariji barakah dulunya seorang alim, seorang ahli hadis, orang yang masya Allah, begitu dia punya pemahaman semacam itu, langsung berubah sikapnya kaum salaf. Dia adalah seorang yang bernama ah, Hasan bin Saleh bin Hayy sosok ahli hadis pada masanya, termasuk kibarul muhadisin pada masanya, dipuji oleh para ulama ahli hadis pada masanya. Ha, bahkan ahli ibadah yang luar biasa. Kalau seandainya turun dari langit wahyu menerangkan ada ibadah baru disyariatkan, tidak punya ruang untuk dia. Sudah full dengan semua ibadah. tidak punya ruang lagi untuk mengerjakan ibadah yang baru. Digambarkan seperti itu. Orangnya, uh oh, nampak zuhudnya dan segala macamnya dulu di, di, di, dimuliakan oleh para ulama, oh, di, disanjung oleh para ulama. Ketika dia punya pendapat ra'a afta afta jawazil khuruji al-hukam. Dia hanya berfatwa, punya pendapat bolehnya memberontak penguasa langsung berubah sikapnya kaum salaf dijauhkan ditinggalkan, dikatakan sebagai seorang khariji, dikatakan sebagai seorang yang munafik. Sufyan Tsauri rahimahullah disebutkan dalam tarjamannya Hasan bin bin Haid ketika memasuki Masjid Jami di tempatnya beliau masuk belum mendapati di situ Hasan bin Saleh bin Hai sedang sholat langsung putar badan ngambil sandalnya keluar dari masjid sambil mengatakan a'udzu billah min khusu'in nifaq. Aku bertawud kepada Allah dari kekhusuan karena kemunafikan ini. Berubah 180 derajat sikapnya kaum salaf. Karena apa? Karena pemahaman ini. Sangat sensitif. Ini bukan perkara ringan, eh. bukan perkara ringan, Perbedaannya bukan eh, dengan salafiyin bukan dua belas perbedaannya antara langit dan sumur bor. Ini pemahamannya menyimpang yang mubtadi, pemahaman yang di atas sunnah. Para itu. Jadi mereka mengatakan khilaf. Terjadi itu kemarin. Terkait dengan masalah mubaharah. Terkait dengan masalah aksi-aksi demonstrasi-demonstrasi. Semua ulama sunnah masa kini, ulama kibar masa kini, bahkan ulama kibar yang mereka ada di belakangnya semacam Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad bahkan guru spiritual mereka guru spiritual mereka saat ini yang dikatakan menyimpang oleh para ulama Ali Al-Halabi fatwanya semuanya sama mudhaharah perkara diharamkan Nggak diperbolehkan secara mutlak. La kasar wala damai. Demo anarkis, demo damai, semua boleh. Bukan termasuk amalnya kaum muslimin. Tasyabbuh dengan kufar. wow bila bila bain sunnah. Ketika aksi kemarin, wuh luar biasa. Mereka mengatakan ada yang mendukung aksi tadi, yang berangkat didukung. Bahkan mereka ada yang berangkat, ada yang langsung beraksi. Ikut andil langsung dalam aksi-aksi tadi. Yang lainnya nggak ikut tapi untuk akan semoga semuanya dapat kebaikan. Yang paling banyak perkara khilafiyah ikhwan, perkara istihadiyah. Masih wasi tidak boleh mencela. Yang berangkat jangan dicela, yang nggak berangkat jangan dicela. Ah, E, doakan semoga semuanya dapat kebaikan. Nah, <clears throat> ya ini gaya-gaya mereka buat transformasi gitu ya. <laughs> yang aslinya langsung yang perubahan-perubahan wajahnya, modif-modifnya ini minimalnya mengatakan seperti ini. Mereka adalah link-link X-nya sururiyin barakallahu. <clears throat> Allahu musta'an. Yang ini dari sini pula ya Azzakumullah antum perhatikan mereka sangat jarang sangat jarang bahkan mungkin semangatnya kurang untuk memberi peringatan tahdir kepada kaum muslimin dari fitnah takfir dari jamaah takfir dari radikalisme dari terorisme tak terus irhab dan semisalnya juhuduhum upaya mereka, usaha mereka untuk mengcounter yang semacam ini kurang. Kurang. Ini semua kenapa? Dikarenakan sumber aslinya mendukung itu semuanya. Cuma dikarenakan mereka sudah mulai banyak mengerti perkara-perkara sunnah, akhirnya ah, ah, ah, ah. jadi seperti ini. Pernah dengar ceramah-ceramah mereka mengkotor yang semacam ini? Jarang. Hah? Betul bahasa ya? Jarang. Kalau dikatakan tidak pernah, tidak mungkin. Jarang. Semangatnya kurang, Tidak punya gairah. Gitu ya. <clears throat> nggak punya gairah. Bahkan yang terjadi di arus bawah mereka tidak suka dengan tema-tema yang semacam ini. <clears throat> Lebih suka dengan tema-tema kajian terkait dengan fikih ibadah, Bagus sih. Fikih akhlak, bagus. Syukur, sabar, dan segala macamnya. Sebagiannya bikin tema-tema terkait dengan masalah uh, medis, gizi, dan segala macamnya. <clears throat> Ditawari, fadol ya akhi. Ini ada kajian Al-Ustaz, Al-Fadil terkait dengan awas mewaspadai kebangkitan komunisme. Komunisme lah ya, Hah? Jawabannya gampang. Dia nukil, til di posting pamflet kajiannya haula. Saya yang ini ajalah. <clears throat> saya yang ini ajalah. Subhanallah. Hmm, ini mereka. <clears throat> Paham ya? Ini perubahan-perubahan yang ada pada mereka. para Sekali lagi yang paling banyak poin-poin akhir. Terutama dalam mensikapi para ulama sunnah dan dalam mensikapi yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah yang namanya manhajul muwazanah. Disinilah banyak mengalami yang namanya inovasi-inovasi, modifikasi-modifikasi, semakin kuat dan santer barakallahu itu membuat kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, usul-usul yang babilah. Dan inilah yang banyak dialami oleh salafiyin terkait dengan fitnah yang mereka hadapi sekarang ini. Oh, <clears throat> inilah yang akan saya perpanjang para fikum. Kalau yang pertama sekedar sebutkan untuk supaya ketahuan benang merahnya nyambungnya kemana. Ingat muaranya adalah jamaatul um. Siapa itu? dan Muslimin. Biasa kita sebut dengan IM1. Kemudian memunculkan jamaah atau kelompok firqah sururiyah yang kita bacakan dari beberapa usul diantaranya. Ini bisa kita sebutkan IM2. IM2. <clears throat> Barakallah. Nah, apa ya? Sekedar istilah supaya enam tahu nyambungnya ke arah mereka. <clears throat> Tayyib. Ikhwanam fillah azakumullah. Fitnah ikhwaniyah, fitnah sururiyah, kutbiyah. yang banyak masuk di tengah-tengah dakwah salafiyah terutama di Indonesia Raya itu terkait dengan masalah mauqif sikap terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah sikap terhadap al-masbuhin ahli syubah sikap terhadap al-maftunin al fatanin ahli fitnah para munharifin di sini di sini pengembangannya dari manhaj muwazanah inilah muncul setelah itu barakallahu fikum manhaj-manhaj yang lainnya. Yang banyak mereka keluarkan manhaj muwazanah ini berubah menjadi sebuah manhaj yang dikenal di kalangan ulama kita di zaman sekarang ini dengan sebutan manhajut tamyiz. Ini bahasa umumnya. Di dalamnya banyak sekali poin-poin uh, manhaj mereka dan kaidah mereka. Namanya manhaj tamyi. Pasca fitnah sururiyah. Pasca fitnah sururiyah. Di sana muncul barakallahu fikum fitnah-fitnah yang lain yang baru yang semuanya langsung berkaitan dengan dakwah salafiyah karena mengobok-ngobok dakwah salafiyah dari dalam. Di sana ada fitnah mutasyaddidah haddadiyah. Ada fitnah mumayyi'ah muhazzilah. Setelah sururiyah muncul fitnah haddadiyah. Ini memiliki ciri khas ciri khas tertentu. Tapi ya kembali ujung-ujungnya ada yang sama, sama-sama menikam ulama usunnah. Kalau Haddadiyah ekstrim dalam perkara tafsir yang berseberangan dengan mereka dikatakan mubtadi, dikatakan hizbi. Bahkan sekarang sudah masuk dalam kerangka takfir, dikatakan kafir sama mereka. Jadi kalau mau dirut ya sama ketemunya ini adalah mengadopsi pemahaman sururiyah poin pertama, kedua, ketiga, keempat sama-sama takfiriyah khawarij. Pasca itu semuanya muncul yang namanya hajawurah yang menisbatkan diri kepada hajuri. Juga kiri khasnya lebih dekat ke arah hajadiyah Menghizbikan semua orang yang berani membantah gurunya, berani menyebutkan kejelekan gurunya, bahkan yang mendoakan dia dengan doa wafakahullah dikatakan hizbi. Tidak boleh mengatakan al-hajuri wafakahullah. Harus mengatakan hafizahullah ta'ala wa ru'ah. Kalau mengatakan wafakahullah, ada hizbi. Barakallahu itu. Ini dia harus sebab mereka menghizbikan saya karena itu. Nah, barakallahu Ini ekstrim. Namanya hajawurah. Tersendiri. Tapi nyalingnya sama dimasukkan dalam al hadadiyah Ada yang mengatakan adalah Al-Hajawrah dan Judud. Neo Haddadiyah. Barakallahu Dan Al-Hajawrah jangan dikira mereka juga mulai masuk dalam kerangka takdir. Mulai masuk dalam kerangka takdir. Bukan semua teman-teman mengatakan hizbi, mubtadi, langsung mengatakan kafir. Barakallahu Al-Hajawrah juga sama dengan yang lainnya mengatakan Syekh Rafiq bin Hadi Murji Barakallahu Allahu musta'an la haula quwata illa <clears throat> Kalau sururiya mereka menuduh para ulama sebagai khawarij. Ha, sururi dan mantan mantan sururi dan ex ex sururiya, ling-ling sururiya mengatakan Syekh Rafiq khawarij. Alhamdulillah kata ya, Pak. lah para ulama. Sayyid. Hadadiyah jangan diulas. Hajaurah jangan dibahas kepanjangan. <clears throat> Yang kita bahas terkait dengan masalah al-mukhazzilah al-mumayyi'ah ahlu tamyi' Dikatakan demikian dikarenakan mereka adalah orang-orang yang melembekkan sikap tegas kepada ashabul ahwa wal bidah, kepada hizbiyin, kepada masybuhin, kepada munharifin, kepada maftunin, bertanin. Orang yang punya penyimpangan. Melembekkan manhaj. Sehingga mereka sekarang tidak mau lagi dikatakan sebagai seluruh ini. Ya lalabas. Saya mengatakan antum mumayyi'ah ahlu tamyi'. Barakallah itu. <clears throat> Terkait dengan fitnah tamyi ini barakallahu fikum. Juga sama. Muara fikrohnya ikhwanul muslimin. Diambil dari kaidah yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridho yang dimasyhurkan oleh pencetus dan pendiri Ikhwanul Muslimin namanya Hasan al-Banna kaidah at-ta'awun wal ma'zirah yang mengatakan ta'awun fi mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi kita saling bertawun bantu membantu dalam bagaimana kita sepakati dan kita saling memberikan maaf dalam perkara yang kita uh, ikhtilaf padanya dari kaidah ini. Dengan kaidah ini ikhwanul muslimin merangkul semua yang ada. Yahudi masuk, Nasrani masuk, orang-orang kafir masuk, Sufiyah masuk, semuanya masuk, Syiahnya masuk, kecuali harus sudah nggak masuk. Dengan kaidah ini mereka menyatakan dakwah itu merangkul, mengumpulkan semua kalangan. Alusulah sunnah nggak masuk. Mereka punya konsep dalam dakwah yang namanya tajmi'un nas, mengumpulkan massa. Ini kalau muslimin. Dari kaidah ini. Dari kaidah ini pula mereka mengatakan permusuhan antara kami dengan Yahudi bukan karena agama, tapi urusan tanah. Dengan kaidah ini pula mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu saudara kita. Mereka semua sama-sama agama samawi dengan kita. Dari kaidah ini pula muncul pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama. Muncul pemahaman yang namanya pluralisme ditubuh suburkan oleh liberalisme. Nyambung semuanya. Dari kaidah ini pula Alifanul Muslimin punya semangat yang sangat tinggi atas krit baina sunnah wa syiah. Ingin menyatukan sunnah dengan syiah. Itu dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Tokoh-tokoh ikhwanul muslimin berupaya untuk menyatukan sunnah syiah. Khilaf antara sunnah dengan syiah itu masalah furu cabang saja. Bukan perkara prinsip yang mendasar. Hargai perbedaan, belajar dewasa, jangan saling mengklaim, jangan saling menuduh. Semua tujuannya sama, meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Hmm, pada syiar rafidah yang nggak meyakini Allah sebagai Tuhan mereka, nggak meyakini Rasul sebagai Nabi mereka, yang nggak meyakini Quran sebagai kitab suci mereka, yang menikah para sahabat mengkafirkan para sahabat. Nauzubillah min Saudara kita, la musuh kita. Ar-Rafi wa kufar kata para ulama. Itu ditakrib, disatukan antara mereka semua. Itu muara dari sini. Kemudian oleh sururiyah dibikin yang namanya muwazanah tadi itu. Iya. Oleh mereka dibikin manhajut temyi. Dan yang ini sangat banyak kaidah yang mereka sebutkan untuk me membuat talbis pengkaburan di kalangan salafiyin terkait dengan bab ini para ulama itu. Semuanya terkait dengan sikap orang yang menyimpang fanatina <clears throat> Muaranya ikhwanul muslimin. Diteruskan oleh sururi. Adapun doa tu temyik <coughs> dai dai temyik yang begitu getol di dalam menebarkan pemahaman-pemahaman ini berupaya untuk menyerang kaidah-kaidah salaf terkait dengan jarah ta'dil terkait dengan prinsip rudud wa tahzir, terkait dengan alwala wal bara, terkait dengan sikap kepada ashabul ahwa'i wal bidah, hajur mubtadi dan semisalnya. Ini tokoh-tokoh mereka di zaman kita sekarang ini ya kawan. Dan kita masih hidup. Tokoh kita juga masih hidup. Adalah yang pertama Adnan Ar'ur. <clears throat> Adnan Ar'ur. Barakallahu Orangnya masih hidup. Sudah tua, jangan dikira masih muda ya, sudah tua. Makanya membantah yang tua-tua juga dari kalangan para ulama kita. Kita hanya menukil saja. Adnan Ar'uf. <clears throat> hmm? Ini semuanya persahabatan, perkawanan. Ya. Adnan Ar'uf. Muhammad Al-Maghrawi di Emirat. Yang ini punya pemahaman takdir. Hah? Yang menyatukan mereka adalah pembelaan mereka terhadap Said Qutub Link seluruhnya kena. Dan yang menyatukan mereka adalah manhajut tamyiz tadi. <clears throat> Adnan Ar'u, Muhammad Al-Maghrawi yang di Yaman, di Ma'rib, Abdul Hasan Mustafa bin Sulaiman Al-Ma'ribi, Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Ha? ini tokoh-tokoh mereka yang ada eh, yang memunculkan kita tamyiz barakallahu mereka membuat kaidah kaidah yang cukup banyak yang cukup eh, yang, yang cukup uh, membuat rancu dalam memahami e, permasalahan yang ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu. Yang ini harus saya sebutkan. Ya, harus saya rinci apa kaidahnya dan sejauh mana penyimpangannya para itu. Supaya anda bisa memahami perbedaannya bukan dua belas. Tapi baina sama iyo sumur baru. Kalau jawabannya baina majalengka wasidayu. Ah. <laughs> Barakallahu fikum. Ini tokoh-tokohnya. Kemudian setelah itu, di zaman sekarang ini, yang mengumpulkan dan yang menyatukan mereka semua adalah Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Dan link-linknya mereka semuanya ini adalah suatu temyid, ashab manhajit temyid. Mereka telah mantan-mantan sururiyin. Sebagiannya masih ada pemahaman sururiyah pada mereka mantan-mantan sururiyin yang dikenal dengan sebutan mumayyi'ah atau lebih dikenal dengan sebutan al-haladiyin. Barakallahu <clears throat> Difahami misalnya ya? Setengah 12. Lanjut sampai jam 12 kurang seperempat apa sudah dulu? Hah? Sama-sama lagi? Lagi. <clears throat> Ini saya dahulukan tokoh-tokohnya. Saya dahulukan tokoh-tokohnya. <clears throat> Ternyata tokoh-tokoh yang tadi ya, mereka ini sudah lama menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh yang sebelum-sebelumnya. Abdul Hasan al-Ma'rifi yang di Yaman yang di Ma'rif itu sahabat karibnya Akil Makfari, Abdul Bayyani, Muhammad Mahdi Raimi, tokoh-tokoh Sururiyah yang ada di Yaman, tokoh-tokoh mantan Ikhwan Muslimin yang ada di Yaman. Iki boloi diri. Hah? Walaupun yang lebih dikenal di Yaman tokoh IM namanya Abdul Majid Zindani. Tapi gak pernah ribut. Dikarenakan semuanya sama. Sekarang buat itu. Ini semua ternyata ngeling. Yang namanya Ali Hasan Halabi. Itu sudah lama pertemanannya dengan Abu Hasan al-Ma'rifi, dengan Muhammad al-Maghrawi, dengan Adnan dan segala macamnya. Sa satu satu gimana ya satu uh, satu grup lah. Cuman yang ini sudah terang-terangan berani, yang ini masih sembunyi-sembunyi, masih takut. Apalagi ketika itu masih ada Asy-Syekhul Albani rahimahullah. Masih ada Syekh bin Hadi rahimahullah. Sampai ada sebagian masyaikh kita mengatakan rajulani rajulani yakhafani min alima min alimaini min baladaini mukhtalifaini ha barakallahu Abdul Hasan abul Hasan yakhaf min Masy wa Ibrahim Syakra min Al Albani dulu Ibrahim Syakra sekarang ini Al Halabi min Al Albani ada dua orang yang takut dari dua dua orang alim Artinya nggak boleh memunculkan fitnahnya, melainkan sepeninggal mereka berdua. Dua orang takut dari dua orang alim, dari dua negeri yang berbeda. Abdul Hasan takut dengan si mobil. Dimas si mobil tiarap dia. Betul, saya meninggal dunia, tidak lama ya Pak. Tidak lama, nggak sampai sebulan. Langsung memunculkan semua fitnahnya dia. Saya masih ada di sana sampai selesainya fitnah dia. Ketika wafatnya Syekh Al-Albani, wah akal yang Ibrahim Sakroh muncul, Ali Al-Halabi, Salim Al-Hilali dan teman-teman dia ya, Pak. Keluar semua. Subhanallah. Ininya mereka dahulu ling-ling semua, bolo dewi. Cuman ada yang lebih dahulu terang-terangan memunculkan pemahamannya, ada yang belakangan. Nah yang belakangan ini yang menyatukan mereka semuanya. Yang belakangan ini yang lebih gencar fitnahnya, yang belakangan ini yang lebih samar perkaranya, membawakan sekian banyak kaidah-kaidah dibungkus kaidah salafiyah, kaidah cara takjil dan segala macamnya. Padahal obat mempermainkan kaidah ilmiahnya para ulama, mempermainkan kaidah cara takjil para ulama. Dan akan disebutkan insyaallah eh, taala terkait dengan tabiat di antara pengembangan manhaj muazanah di antara pengembangan manhaj muazanah yang dikenal dengan sebutan manhaj tahdir eh, eh manhaj tamyi ialah muncul pemahaman di tengah-tengah mereka sebuah kaidah sebuah pemahaman sebuah manhaj isqatul hajr menggugurkan prinsip hajar pemboikotan sikap tegas kepada orang-orang yang menyimpang ashabul ahwa'i wal bid'ah az-zamanu zamanu ta'lif la zamanu tahzir masanya masa-masa taklif melembutkan kaum muslimin bukan lagi zamannya zaman tahdir tahdiran ini semua muncul dari pemahaman pemahaman iskatul hajat ini sesungguhnya pengembangan dari manhaj muwazanah. Sebab ini kaidah dia buat untuk untuk bermudah-mudah dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah, melembekkan sikap tegas alusunah kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Yang memunculkan, yang memasyhurkan kaidah ini adalah Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaimi. Yep, iya, ini saya sebutkan, saya tahu ini juga pakai ngeling, masuk dalam lingkarannya mereka ini. Barakallahu fikum. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah min Ashabil Ahwa'i wal Bid'ah. Tahu begini? Nah, kalau salafin yang ngajinya era-era tahun 90-an tahu buku ini. Dua jilid tebal. <clears throat> Dulu kita orang menjadikannya sebagai rujukan kita. Uh, Dr. Rahim itu wah luar biasa ilmiah. Ternyata dalam pembahasan masalah mauqif ahlu sunnah terhadap hajur mubtadi ada yang tidak beres di situ. <clears throat> yang tidak beresnya <clears throat> satu, dia menyebutkan surut persyaratan-persyaratan wakuyud ketentuan-ketentuan yang begitu berat, yang begitu sempit dalam mengamalkan praktek hajar mubtadi. Itu dia tulis lagi dalam risalah dia An-Nasihah. Ini namanya risalah kecil, namanya An-Nasihah. Dibantah oleh Syekh Dr. Abdul Bukhari. Dan juga diuraikan dibantah oleh Syekh Rabi bin Hadi. Risalah khusus segini ya kawan berkait dengan bukunya ar haili Kuyudun wa syurutun, ketentuan-ketentuan yang sempit, syarat-syarat yang begitu memberatkan yang membuat orang sulit untuk menerapkan hajar mubtadi. Hajar mubtadi. Ketentuan-ketentuan yang begitu menggambarkan pelakunya seseorang yang melaksanakan hajar mubtadi seolah-olah jatuh di dalam dosa yang begitu besar, tindakan jinayah, kriminalitas yang begitu mengerikan, amal yang begitu besar dosanya. Ketat rinci terkait dengan orang yang menghajar, terkait dengan yang dihajar, terkait dengan waktu menghajar, tempat menghajar dan segala macam panjang rinci. Sesuatu yang tidak ada di kalangan salafun saleh. Lihat bantahan bantahan Syekh Rabi kepada dia. Bayan ma fi nasihati arhaili min al-khalali wal ikhlal. Bukunya segini dicetak para kita punya. Panjang. Ini yang pertama ya. Sisi yang kedua terkait dengan urusan tujuan hajar. Dia membatasi tujuan hajar itu hanya terkait dengan orang yang diboikot. Kalau hajar pemboikotan kepada orang yang menyimpang ternyata membuat orang yang dihajar semakin jauh semakin menyimpang, nggak ada manfaatnya hajat. Harus kembali kepada taklif, melembutkan hati mereka, gugur yang namanya kewajiban hajat. Ini letak penyimpangannya ya. Menyalahi prinsipnya kaum salaf dalam perkara haji mubtadi perlu dipahami. Tak kala kita memboikot orang yang menyimpang, memboikot orang-orang yang uh, yang punya banyak syubhat, menyikapi dengan tegas ashabul ahwa'i wal bidah tujuannya banyak. Di antara tujuannya satu mengamalkan, mempraktekkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, mempraktekkan, mengamalkan prinsip al-wala wal bara. Ini prinsip agama yang paling besar. Yang berikutnya lagi, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan hajar mubtadi tahqiqul ubudiyyati lillah bihadzal amal. Beribadah kepada Allah dengan amalan ini. Itu luar biasa. Yang berikutnya lagi, tujuannya dalam rangka untuk menyelamatkan umat Islam, akidah umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan. Bukan mereka dengan dia saja, tapi untuk umat Islam supaya mereka jangan terpengaruh kepada dia, jangan mengikuti dia dan segala macamnya. Dan yang berikutnya, untuk wiqa nafsi menjaga diri kita masing-masing jangan sampai terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dia dan pelanggaran-pelanggaran dia. Dari mana ya, ya. Di antaranya juga terkait dengan menghukum orang tadi supaya dia sadar. Ketika satu tujuan tidak tercapai, masih banyak tujuan yang lain dan tidak mungkin gugur. Yang berikutnya, yang namanya memboikot orang yang menyimpang dengan perbuatan bisa, dengan ucapan bisa, minimal dengan dengan hati, dari roh dengan penyimpangannya, dari roh dengan perbuatannya, dengan akidahnya, dengan fitnahnya. Kalau dengan perbuatan mungkin gugur, dengan ucapan mungkin gugur, tapi dengan hati tidak bisa gugur. Walaupun anda seorang diri di Majalengka ini, sak Majalengka, semuanya mereka yang menyimpang, nanti bisa kabur dengan hati. Ha? Mereka punya acara atau tidak hadir. Mereka punya daurah tidak hadir. Mereka punya majalah tidak antum baca. Mereka punya radio tidak antum dengarkan. Mereka punya channel tidak antum buka. Memang buka. Ha? Dan segala macam bisa itu hadir. Mereka sakit tidak antum jenguk. Mereka mati biarin tidak antum antar jenazahnya. Ya. Dan antum membenci dengan hati antum. Itu semuanya adalah hajar. Enggak ada yang gugur oleh dia dikatakan gugur. Ketika tidak bermanfaat yang namanya hajar, semakin jauh orangnya gugur kewajiban hajar langsung tadi. Dari sinilah mereka semakin tasahul bermuda-muda dalam mensikapi orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang banyak suratnya orang yang fitnah dan yang lain-lainnya. Dari sinilah mereka mempromosikan manhaj taklim. Itu bagus. Tapi penerapannya terlalu bermuda-muda dari sinilah mereka mengatakan Daud harus perangkul, harus perangkul semua yang ada ini. Nah, sudah bukan lagi masanya hajir-hajiran, bukan lagi masanya tahdir-tahdiran. Nah, link-link yang terakhir ini, nah, yang masuk dalam rangka mutalawinin, gorengan opo hajir itu. Nah, Jawa Timur ini. Gorengan apa tahdir itu? Sedih. Sekarang terasa taklis, taklis, taklis. Lupa dia. Ini adalah pemahaman tanbiyin yang dimunculkan oleh Adnan Ar'ur, Abdul Hasan al-Ma'ribi, dan yang lain-lainnya. Oleh Ar-Ruhaili dibikin dari sisi masalah menggugurkan, mengkebiri prinsip hajirnya Abu Sunnah kepada Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Di sini Ruhailiyun masuk dengan Halabiyun. Satu link Mumayyi'ah. Tayyib. Yang sama dengan ini adalah ucapannya Adnan Ar'ur. Sekarang tahu bagaimana benang merahnya. Adnan Ar'ur punya kaidah nusahih wala nuhaddim awala nujarrih. Kita hanya mensahihkan saja, membenarkan saja, tapi nggak mengkritik, nggak mentahdir. Ada yang salah, benarkan saja, jangan kamu tahdir. Ada yang sesat, benarkan jangan kamu tahzir. Ahli bid'ah, nasihati jangan kamu tahzir. Orang yang bid'ahnya sangat fatal, punya pemahaman oh, sekretisme agama, yang punya pemahaman pluralisme, dinasihati saja, jangan dikritik. Terus begitu. Ini sama dengan tadi. Abu Hafiz al-Ma'rifi punya kaidah, punya manhaj. Nuridu dan afiyah. Yasa'ul ummah wa saul ahla sunnah. Aku mendambakan sebuah manhaj yang afiah yang luas. Yang bisa merangkul sunnah Yang merangkul semua umat. Kata dia. Persis sama kayak tadi. Cuman beda saksi yang ini itu ada ada ada lagi zaman tahid akhiran. Sekarang zamannya taklif, melebutkan hati. Sekarang zamannya kita merangkul. Dakwah harus merangkul. Sama. Sama dengan kaidah ikhwaniyah sebelumnya. Sama dengan kaidah ikhwanul muslimin sebelumnya kita saling menghargai perbedaan, saling tahu dan perkara kesepakati. Kita harus perangkau semua yang ada, kita satukan sunnah syiah. Barakallahu itu. Dari sini pula kenaknya pemahaman Ahmad surgati pendirinya Al-Irsyad yang mengatakan yang namanya Syiah walaupun dia Syiah Syiahnya kita juga Khawarij ya Khawarijnya kita juga Sufi, sufinya kita juga. Wahabi, walaupun kaku dan keras, wahabinya kita juga lah. Masya Allah. Linknya sama. Semuanya larinya ke jamaatul um kepada ikhwanul muslimin. Tapi sekarang dibikin modifikasi menamanya manhajut tamyiz, melembekkan prinsip yang semestinya tegas mensikapi orang yang menyimpang dibikin lembek. Tahu cara linknya ya? ada ikhwanul muslimin, ada sururiyah. Sekarang ini ada yang namanya Ruhailiyah, Halabiyah. Ini diserahkan dengan IM3. IM yang nomor 3. Kita eh, sejenak ya kan. Jam 12 kurang seperempat. <clears throat> Pada luhur nanti akan kita jelaskan sedikit terkait apa itu temyi, apa bentuk-bentuk temyi, dan apa kaidah-kaidah mereka yang menunjukkan mereka jatuh dalam manhajul tanbih pengembangan daripada manhajul muwazanah lembek dalam sikapi orang yang orang yang menyimpang tapi kaku dan keras dalam sikapi para ulama sunnah barakallahu fikum sementara cukup istirahat dulu ya Pak ya istirahat dulu ya barakallahu fikum istirahat dulu dan diteruskan kembali insyaallah setelah istirahat siang tetap enak istirahat subhanallahi wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضلوا حفظكم الله